Mitra bisnis, dalam beberapa minggu terakhir terjadi macet luar biasa di kawasan sekitar Pelabuhan Merak. Truk-truk kontainer yang mengangkut baik bahan pokok, elektronik, maupun produk lainnya terpaksa mengantri berhari-hari dari Pelabuhan Merak ke Bakahuni. Antriannya bahkan sempat tembus 17 km. Untuk membicarakan fenomena menyedihkan ini, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, bagaimana Anda melihat hal tersebut? Saya pikir salah satu yang saya lihat pertama tentu saja, ini kemungkinan adalah tidak ada sense of urgency daripada pemerintah kita. Itu tiap-tiap tahun terjadi, pada saat ombak besar, pada saat lebaran, pada saat apa saja. Itu selalu terjadi di mana antrenya begitu panjang. Alasan klasik daripada pemerintah selalu kapal rusak, kapal docking, ini hujan apa angin kencang, macam-macam itu ya. Jadi memang tidak ada suatu planning yang menyeluruh sehingga betul-betul perusahaan itu bisa menjalankan dia punya ferinya itu sehingga bisa mengangkut secara cepat dan tepat. Juga membeli kapal-kapal tua, membeli kapal-kapal yang, ter yang terlalu kecil untuk mengangkut barang-barang itu. Bukan kapal-kapal yang bisa menghadapi ombak 2-3 meter pada saat musim angin dan lain-lain itu ya. Jadi memang nggak ada sense of urgency-nya dan pemerintah kita itu masa bodoh aja. Menurut Anda, siapa yang paling bertanggung jawab atas kondisi tersebut? Menurut saya memang yang pertama tentu yang bertanggung jawabnya tentu Menteri Perhubungan ya. Tapi kan perusahaan itu sendiri. Kalau tidak mampu kan sebenarnya harus mundur, harus diganti menurut saya. Dan kalau bisa, memang terus apapun yang bersifat monopoli daripada ferry itu, itu harus kita rubah. Kasih kesempatan juga swasta untuk berkompetisi dengan mereka untuk memberikan servis yang lebih baik. Seperti yang terjadi dengan Garuda, yang terjadi dengan Telekom, dengan setelah masuknya begitu banyak perusahaan-perusahaan lain di tempat yang sama, ah, dengan kompetisi itu mereka menjadi lebih sehat malah. Dan ini harus dilakukan juga terhadap ferry yang yang memonopoli daripada pengangkutan daripada apa kapal-kapal untuk ngangkut yang antara Sumatera sama uh, Banten itu. Jadi ini harus kita kerjakan. Tapi pemerintah kita kayak nggak ada apa-apa aja saya lihat saya tidak mengerti ya pemerintah kita ini sekarang kok sampai-sampai presiden pun ikut campur soal-soal ferry yang begitu kecil tuh. Jadi saya nggak mengerti lagi sekarang sense of commando itu kayak apa ya. Sehingga yang terjadi krisis-krisis yang terjadi seperti ferry dan lain-lain begitu terus saja terjadi di Indonesia. Itu tidak ada yang diselesaikan secara tuntas gitu. Dan berapa banyak dirugikan, berapa triliun bisa rugi itu hanya karena kebodohan kita sendiri dan karena tidak efisiennya kita sendiri daripada perusahaan-perusahaan negara yang dikasih kesempatan itu. Demikian Sofian Wanandi, saya Wina Santoso.